بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله الحمد لله pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pada Ad-Darsu Al-Ishruna ad al Ishrun pelajaran ke-20 sehingga dengan sampainya kita ke Ad-Dars Al-Ishrun ini masih ada eh, sekitar dua atau tiga bab lagi. Tiga bab sampai ad-dars ats-tsalits wal ishrun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan memberikan kita taufik agar dapat terus belajar bahasa Arab dan mudah-mudahan ada pengaruh dan bekas yang uh, positif setelah mempelajari bahasa Arab ini. Dan kita ingatkan bahwa tujuan awal kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tujuan awal kita mempelajari bahasa Arab ini adalah ikhwan, yaitu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. <clears throat> Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya al-lughatul arabiyyatu minad din, bahwasanya bahasa Arab ini bagian daripada agama kita. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat kita capai kecuali dengan uh, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Maka e, sebagaimana mempelajari Al-Qur'an Sunnah wajib, maka mempelajari bahasa Arab juga menjadi wajib. Dan alhamdulillah e, kita telah sampai pada bab-bab terakhir atau pelajaran terakhir. Beberapa pelajaran ke depan masih ada. Dan kalau antum perhatikan ya kawan ad-dars al ini e, perbedaan dengan ad-dars atas ashar itu hanya Ad-Dasi asyar itu untuk muzakkar, al-Ishir untuk mu'annath. Di sini masih seputar pembahasan tentang al-adat wal maadud dari 3 sampai 10. Hanya saja perbedaannya nanti antum akan temukan ad-darsul ishrun ini khusus untuk mu'annath. Contoh-contoh bagaimana seandainya jika al maadudnya mu'annath. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan lalu bahwa uh, khusus untuk al-adat min thalatha ila asyara bilangan dari 3 sampai 10 Al-ma'dudnya jika al-ma'dudnya uh, muzakkar maka al-adatnya harus muannas. Dan sebaliknya jika al-ma'dudnya muannas maka al-adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Santum. Antum mai insyaallah? Ma'akum insyaallah. Insyaallah. Baik. نبدا الدرس ال 20 الدرس ال 20 Nah. عندنا huna ya اخوان di sini kita temukan al-hiwar baina Laila wa Salma. Laila wa Salma. Istami jidan ana akra. Antum dengarkan baik-baik ana baca dialognya. Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini as wal yabani? Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini as wal yabani? Apa jawaban Salma? Salma. Naam. Naam. في فصلنا خمس طالبات من الصين في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من إندونيسيا Sekarang Laila kembali. Wa fi faslina ثلاث طالبات من الهند وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا Sekarang giliran Salma. Kam ukhtan laki ya Laila Kam ukhtan laki ya Laila Laila menjawab Li salasu akhawatin Li salasu akhawatin Wa kam akhan laki hmm. Wa kam akhan laki Tadi sebelumnya kalau Salma tadi bertanya tentang ukh, ukh, ukh, ukhtnya si Laila Sekarang akh Wa kam akhan laki li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Hmm, Salma kembali menegaskan. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Bella menjawab, naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Hmm, Laila balas bertanya kepada Salma. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li arba'u ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Li زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات لها ثمانية إخوة وثماني أخوات نعم berapa persen kira-kira yang bisa kita pahami dari dialog ini berapa persen mia. Mia, mia, masya Allah. Sebagian ada yang 100 persen paham insya Allah. Sebagian? Hah, 50? خمسة في المئة إن شاء الله 5 بالمئة Alhamdulillah. Baik. ألف بالمئة آه، ألف بالمئة seribu persen يعني طيب لا بس طيب kita ulang dari awal ikhwan kita baca kembali lalu sama-sama kita terjemahkan tapi apakah ada kosakata baru di sini ikhwan hal hunaka yani mufradat jadida ma adun yani ana ana kira ana kira tidak ada di sini nah tapi tidak lihat kita lihat insyaallah Tapi di sini al-hiwar ya ikhwan antara siapa dan siapa? ليلى Laila dengan Salma. Ya Salma. Sampai sini insyaallah paham? Ya Baik. Salma? مفهوم Baik, mafhum. إن شاء الله أفي فصلك طالبات من الصين واليابان من يترجم لنا هذا؟ saya menerjemahkan. Fadal, fadal ya Syekh Ihsan. Ya Salma, wahai Salma, afi fasliki apakah di kelas kamu talibatun minasin? Talibatun minasin. Ada siswi-siswi yang berasal dari Cina. Hmm, wal Yaban dan dari Jepang. Naam, ahsant. Ahsant. Wadah ya kan jelas? Wadah. Baik. Uh, sebelumnya fasli, fasliki. Li di situ kenapa kasra ya kan? karena dia mudhaf majrur majrur bi bi fi bi fi bi harful fa nah harful jar nah majrurun bi harfi al jar nah Naam. Apa jawaban Salma? Naam. Mana naam ya, kawan? Iya. Iya, iya naam. Fi fasrina khamsu talibatin minas sini. Ah, man yutarjim? Fadal ya, Hikmat, fadal. Iya, naam fi faslina di kelas kami khamsatu talibatin. Sekali lagi antum baca angkanya? Khamsatu atau khamsu? Fi faslina khamsu talibatin. Di kelas kami ada lima siswi minasini dari Cina. Dari Cina. Wa arba'u talibatin dan empat siswi minal Yabani dari Jepang. Nah, istamit teruskan. Wa thamani talibatin Min Indonesia. Min Indonesia. Min Indonesia. Dunya panjang. Indonesia. Min Indonesia. Nah. Dan delapan siswi dari Indonesia. Nah. Antum perhatikan ya, Fan, seperti yang Anda katakan tadi di awal bahwa di sini al-ma'dudnya antum perhatikan Muannas. Al-ma'dudnya isim yang di, dibilangi di sini ada Muannas, yaitu kalimat talibatun. Talibatun jamak daripada Talibatun. Kita melihat mufradnya atau jamaknya ya, kon. Untuk menghukumi ma'ruf ini muzakkar atau muannas, kita lihat mufradnya atau muzakkar atau jamaknya? Mufradnya. Tunggalnya. Mufradnya. Ahsan ya Ridwan. Nah, kita lihat tunggalnya, bukan kita lihat jamaknya. Maka antum perhatikan ad adatnya harus muzakkar. Khamsu talibatin. Tidak tepat kalau antum katakan khamsatu talibatin. La, hada khata'. Karena al-ma'dudnya mu'annath maka al-adatnya harus muzakkar. Begitu pula kalimat arba'u talibatin samani seharusnya berapa yang kalau seandainya mu'annath? Samani. Samaniyatu. Samaniyatu. Nah, sekarang di sini karena madudnya adalah mu'annath maka samani dihilangkan tak marbutohnya. Samani talibatin min Indonesia. Nah. Tapi sampai sini wadah? Wadah. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا نعم ترجم لنا يا رضوان تفضل وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من من الفلبين وسبع طالبات من تركيا نعم Di kelas kami ada tiga mahasiswi dari India نعم dan enam mahasiswi dari Filipina dan tujuh orang siswi dari Turki. dari Turkiya nah lagi-lagi di sini al-ma'dudnya adalah muannas bukan muannas في السبعة طالبة هذا في نعم. الكويت Kuwait aina Turkiya Nah, Turki nam. إيه، بدلا من سب- تركيا. سبع طالبات من من الكويت كويت امم طيب لا بس المهم ان العدد المعدود هنا نعم. ما في مشكلة سواء كان من تركيا أو من الكويت لا ما في مشكلة طيب طيب kita teruskan di sini Salma bertanya kembali kam ukhtan laki ya Laila Hmm, apa yang ditanyakan oleh Salma ya ikhwan Mari terjemahnya Tafadhal Sami bisa terjemahkan apa yang ditanyakan Laila di sini Tafadhal ya akhi تفضل Tafadhal Kam ukhtan laki ya Laila? Berapa saudara perempuanmu wahai Laila? Nah, Hasan. Jadi apa yang ditanyakan Salma ke Laila? Saudara perempuan. Nah, berapa saudara perempuannya? Jawaban Laila li salasu akhwatin. Tajim ya. Anta. Nah. Wa kam akhan laki? La, la, kita belum terjemahkan jawaban Laila. Li salasu hmm. li salasu akhwatin. Nah. Saya memiliki tiga saudara perempuan. Nah, tiga saudara perempuan. Lagi-lagi di sini al-ma'adudnya adalah muzakkar atau mu'annas ya, kan? Mu'annas. Mu'annas. Nah, yaitu kalimat akhwatun. Jamak daripada ukhtun. Ukhtun. Nah. Wakam akhan laki hmm, Salma bertanya kembali Kalau tadi nanya nanya berapa saudara perempuannya Sekarang berapa saudara Laki-lakinya Wakam akhan laka Eh afan laki Apa jawaban Laila li khamsatu ikhwatin. Ada berapa ikhwan saudara laki-lakinya Laila? Lima orang. Nah, saya memiliki lima uh, orang saudara laki-laki. Nah, uh, kenapa di sini khamsatu? Padahal ininya ikhwatun ya ikhwan. Al ma'adudnya. Bukankah al ma'adudnya muannas di sini? Kita lihat dari mufradnya Ustaz. Nah, oh. sekali lagi kita katakan bahwa yang dilihat bukan jamaknya, yang dilihat adalah mufradnya. Mufradnya, mufradnya apa kalimat ikhwatun? Akhun. Akhun. Akhun maka ini mutakar atau mu'anat akhun? Muzakkar. Muzakkar. Maka adatnya harus mu'anat. Hasan ah, ya akhun. Lalu Salma berkata lagi, mengulang jawaban uh, Laila, laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Hmm, Salma di sini hanya mengulang jawaban Laila untuk menegaskan, laki kamu memiliki thalathu akhwatin tiga saudara perempuan wa khamsatu ikhwatin dan lima saudara laki-laki. Nah, sekarang di sini antum lihat ikhwan, digabung antara al-ma'dud al yang muzakkar dengan al-ma'dud yang muannas. Muannas. Seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bagaimana bentuknya jika diletakkan dalam satu kalimat. Sengaja sepertinya. Nah. satu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Ila huna wadih, Sampai sini jelas? Wadih jiddan. Baik, Laila na'am. Laila menjawab dengan tegas, "Na'am, ya." Lalu dia balik balik bertanya kepada Salma, "Wa kam akhan wa ukhtan laki? Wa kam akhan wa ukhtan laki?" Hmm, ter terjemah ya Ridwan. Fadal. Wa kam akhtan wa kam akhan? Wa kam akhan wa ukhtan laki? Berapa saudara laki-laki dan perempuan? Nah, berapa dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Mau di sini kembali ke Ki, eh, laki kembali ke Salma. Salma. Salma yang sekarang ditanya oleh Laila. Nah. Li arba'atu ikhwatin wa arbu wa arba'u akhwatin. Lihat ya ikhwan angkanya berapa ini? Al adatnya berapa? Empat. Empat. Tapi lihat arba'atu ikhwatin. Kenapa adatnya muannas di, di kata yang pertama? Karena dia mudzakkar. Eh, Karena al ma'dudnya mudakar. Lalu wa arba'u akhwatin. Apa sebabnya arba'u di sini muzakkar? Karena ma'dudnya mu'annas. Ma'dudnya mu'annas. Ahsantum. Ada berapa jumlah total saudara saudara Salma ya, Khan? 8. 8. Nah, Samania. Iya. Nah, Samania. Kalau Salma berapa? Eh, eh Laila, Laila? Laila sama 8 juga seperti. 8. Nah, 5 tambah 3 8, ini 4 tambah 4 8, 6. Laila di akhir dialog ini Laila berkata, li zamilatun li zamil apa mana zamilatun ikhwan sadiq sadiqatun sahibatun teman, teman kawan sahabat li zamilatun saya punya teman ismuha khadijatu namanya siapa ikhwan khadijah khadijah laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin laha khadijah memiliki berapa ikhwan tu ikhwatin, delapan orang saudara laki-laki, wasamani ikhwatin, delapan orang saudara, saudara perempuan. Masya Allah, KB ini ikhwan, keluarga besar. Nah, kita lihat ada, ada berapa ya? Ada 16 ya. Nah, nah, nah, ada eh, antum kalau kenal ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Mustafa Al Adawi. Dia punya 4 istri dan punya 24 anak. Masya Allah. Arbaatun waladan. Mumtaz. Mumtaz ya insyaallah Allah yarzuquna auladan insyaallah wa banat nah insyaallah amin طيب يا اخوان آه الى هنا sampai di sini jelas واضح واضح طيب uh, kita baca sama-sama ya kawan untuk me menghangatkan suasana karena dingin seperti di sini. Nah, ayo kawan, kita baca sama-sama. Ad-darasul 20. Ad-darasul يا سلمى يا سلمى أفي فصرك طالبات من الصين واليابان أفي فصلك طالبات من الصين واليابان نعم نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وأربع طالبات من اليابان وثم وثماني طالبات من إندونيسيا وثماني طالبات من إندونيسيا وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وفي فصلنا ثلاث من الهند وست طالبات من الفلبين وست طالبات وسبع طالبات من تركيا وسبع طالبات من تركيا نعم دي cetakan lama al الكويت الكويت نعم الكويت نعم صحيح كم أختا لك يا ليلى كم أختا لك يا لي ثلاث أخوات لي ثلاث أخا لك وكم أخ لي خمسة إخوة لي خمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوات نعم نعم وكم أخا وأختا لك وكم أخا وأختا لك لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي زميلة اسمها خديجة لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات لها ثمانية إخوة وثماني أخوات طيب نريد اثنين من الإخوة واحد يقوم مقام ليلى والآخر سلمى نعم يكون مؤنث هذه ليلى فقط فضل نعم من يكون ليلى رضوان أنت تكون سلمى نعم تفضل تفضل يا ليلى رضوان لا أنا أسأل لا بس لا بس تريد السلام أو تريد ليلى أو تريد كليهما <laughs> كليهما طيب لا خذ <laughs> ليلى ليلى فقط ليلى فقط نعم واحدا أنت لم تنسوج بعد إيه. <laughs> يا تلماه أفي فصلك طالبات من الصين واليابان نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثمان طالبات من, إندون من إندونيسيا وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا كم أختا لك يا ليلى لك أو لك يا أخي كم أختا لك يا ليلى نعم فن. نعم لي ثلاث أخوات وكم أخا لك لي خمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة نعم وكم أخا وأختا لك لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات طيب أحسنت أحسنت بارك الله فيكم طيب آه طيب الآن لبا نفتح المجال للمستمع طيب kita berikan kesempatan bagi Pada pendengar yang berada di rumah untuk berinteraktif secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi, Tambun. Di Tambun, baik. Hmm. Bang, halo Pak Budi? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Pak Budi tolong dibaca Pak dialognya, tepat. Ya. Hmm, ad-darsul ad Nah. Laila. Langsung ya. saja dialognya Pak, tidak sebut tidak perlu sebut namanya. Ya Salma. Afi fasliki talibatun min as-sini wal yabani? Naam. Fi faslina khamsu talibatin min as-sini wa arba'u talibatin min al-yabani. وثماني طالبات من إندونيسيا Nah, Pak Budi, di sini al al ma'dudnya semuanya muannas atau muzakkar di sini, Pak Budi, yang disebutkan di sini. Muannas. anas, yaitu kalimat Contohnya tolibatin. Tolibat, nasahi. Maka jika al-ma'adudnya mu'annas, maka apa yang terjadi dengan al-adat, Pak Budi? Al-adatnya muzakkar. Al-adat, nah harus mudah. Tapi ini khusus antara angka berapa ini, Pak Budi? Eh, dari salatah sampai Eh, sampai ashar ahsant. Nah, teruskan Pak Budi. Fi faslina salatu talibatin minal hindi wa sittu talibatin minal Filipin. Nah. Wa sab'u talibatin min Turkiya. Nah, ahsant. Kam ukhtan laki ya Laila? Li salatu akhwati. Nah. Wa kam akhun laki? Li khamsatu ikhwatin. Nah. Laki salatu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. نعم وكم أخ وأختا لك لي أربعة إخوة وأربع أخوات طيب لي زميلة اسمها خالد لي زميلة اسمها خديجة نعم لها ثمانية إخوة وثماني أخوات طيب طيب شكرا أبو Budi جزاك الله خير بارك الله فيك نعم، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لم يكن هناك يعني نعم، الحوار صح. بين المستمعين و طيب ان شاء الله صاحب طيب الوجود. احسنت احسنت اقتراح ممتاز بعد هذا ان شاء الله Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di di belakang Pak Budi Anda bisa menghubungi di 0218236543. Baik, kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Numu Tegar di Barusa. Ci baru saya. كيف حالك ام تجار Alhamdulillah. silakan Umu Tegar. di. Sudah lama tidak ada suaranya sepertinya. Iya. Silakan Umu Tegar. Nah, iya. dibaca. Afi faslika wal yabani. Hmm, eh, ada yang tertinggal seperti katanya? Perkataan yang tertinggal. Ya Salma. Oh, ya. ya Salma, ya. Nah. Ya Salma. Afifas fasliki talibatun minas tonya agak panjang Tolibatun Minasini Waliyabani nah naam faslina naam fi faslina khamsu Tolibatin minasini wa arba'u Tolibatin Minaliyabani yabani wa samani talibatin min Indonesia naam ahsant wa fi fasrina salasu talibatin minal hindi wa situ talibatin minal filipin wa sab'un talibatin min Turkiya. Nah, sebentar Bu Tegar sepertinya ada feedback mungkin ya atau suara apa? Saya, uh, eh, untuk di sisi yang sedikit ada monitornya Bu ya. Bisa? Iya, atau dimatikan saja silahkan Nah, agak terganggu suara sinyal suaranya. Oh, sebentar. Jauh Ustaz. Ya, jauh, serang, jauh. Ah. Ya, udah, udah cukup. Silakan. Kam akhtan lagi ya, Laila? Naam. Li salatu akhwatin. Naam. Wa kam akhol ah, lagi? Li homsatu ikhwatin. Naam. Ummu Tegar sudah uh, pernah mendengarkan penjelasan tentang al-adat wal maadud sebelumnya? Iya, sudah. Sudah. Di sini kalimat kham satu ikhwatin. Mana al-ma'dud dan mana al-adatnya, Ummu Tegar? Al-ma'dud ikhwatin. Ikhwatin. Al-adat khamsatun. satu Nah, di sini uh, ikhwatin muzakkar atau muannas sini? Muannas. Muannas. Sedangkan kaidahnya kalau al-ma'dudnya muannas maka al-adatnya harus muzakkar. Muzakkar khamsatu muannas. Nah, kita lihat mufradnya Ummu, Ummu Tegar. Ya, nah, mufradnya. Iya. Mufradnya akhud. Nah, akhud. sahih. Nah. Teruskan. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Nah kam وكم wa ustaz lagi li arba'u ihwatin sekali lagi Ummu Tegar li li arba'u ihwatin arba'u atau arba'atu arba'atu nah <laughs> li arba'atu ihwatin wa arba'u ahwatin nah li zamilatun ismuha khadijatu nah لها ثمانية إخوة وثماني أخوات Baik, Baik, شكرا أم Tegar jazakallah khair uh, mau nanya dulu ya itu silakan. kalau mau yang itu ketinggalan gimana ya bagaimana Mutegar? Tegar pelajaran kemarin yang ketinggalan anak tuh uh, bagaimana Oh, ya, sepertinya Umut Tegar bisa ini bisa mengambil rekaman-rekaman pelajaran yang lalu. Ya? Nah. di websitenya uh, eh, Radio Roci ya, Umut Tegar bisa dilihat nah. dan disimak kembali. Iya, Baik. syukran. Tayyib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, la'allana na'khudh raha awalan. Tapi pendengar raja, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak beberapa fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berikut ini. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Fatawa Pertanyaan Apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib? Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudhu dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فتاوى مختارة Pertanyaan Bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat? Ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah? Karena Islam itu mudah? Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan hamba sahaya berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم فتاوى مختارة Pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Salaf adalah para sahabat Rasulullah alaihi wasallam dan para ulama yang ada pada tiga generasi pertama. Semoga Allah meridhai mereka semua yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim. Salafiyun adalah jamak dari salafi, nisbat kepada salaf mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya, dan mengamalkannya, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa sallam. فتاوى مختارة Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala Al-ilah huwa al-ma'bud al-haq فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله تعالى موجود من بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد Syekh Muhammad bin Saleh الثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله أن الحج ليس واجب في العمر إلا ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula kita memasuki kepada pelajaran yang ke-20 Anda bisa melihat uh, kitabnya atau buku panduannya Tafadhol Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Tab intahaina min al-hiwar baru saja kita sudah selesaikan dialognya. Al-an nadkhul fi tamarin. Kita masuk ke latihan-latihannya. Unzuru safha mi'ah wa asyarah. Antum lihat halaman 110, cetakan baru. Cetakan nama halaman? 115. Mi'ah wa khamsata ashar. Mi'ah wa khamsata ashar. 115. Nah. Di sini at-tamrin al-awwal. Perintahnya adalah Iqra' waktub. Iqra' waktub. Ma mana iqra ya kan? Baca. Baca, waktub dan tulis. Tulislah. Nah. Anda minta antum baca dan terjemahkan. Baca lalu terjemahkan. Nah. Baik. Siapa yang baca? Man yaqra? Ada, sahib. تفضل تفضل يا زلمه اقرا التمرين الاول بصوت واضح ما هذا ما هذا نعم لا تسرع اقرأ واكتب نعم ثلاث طالبات نعم أربع طالبات نعم خمس طالبات ست طالبات سبع طالبات نعم ثماني طالبات نعم تسع طالبات عشر طالبات نعم Taib. Antum lihat di sini ya kawan, al-ma'adudnya semua adalah mu'annath. Mu'annath. Dan sudah kita jelaskan bahwa jika al-adatnya thalathah ila asyarah dari 3 sampai 10, maka Jika al-ma'dudnya mu'annath maka al-adatnya harus muzakkar dan begitu sebaliknya. Baik. Ada pertanyaan di termin awal ini, Ikhwan? Ada pertanyaan? Wadah insyaallah. wadah jelas insyaallah? Insyaallah. Baik. Satu lagi baca. Fadal, man yaqra? Fadal khair. Fadal ya akhi. Fadal akhi, Iktarib min mikrofon. Iktarib min al mikrofon. Hatta yusma' صوتك Nah. التمرين الأول اقرأ واكتب نعم ثلاث طالبات نعم أربع طالبات خمس طالبات نعم ست طالبات سبع طالبات نعم ثماني طالبات تسع طالبات عشر طالبات نعم جميل أحسنت يا أخي طيب الآن التمرين الثاني نقرأ التمرين الثاني أولا ثم نفتح المجال للمستمع نعم نعم التمرين الثاني latihan kedua perintahnya sama ikra waktub hanya saja ini agak sedikit panjang sepertinya soal-soalnya nah nah man yaqra man yabda bil qiraah anta ya akhi ikra anta nah اقرأ رقم واحد نعم اقرأ اكتب نعم واحد في بيتنا Salasu ghurafin. Sekali lagi akhi, fi fi baituna fi fi baituna baituna atau baitina baitun baitina. Naam, ahsanta ya akhi. Naam. Nasita. Fi baitina Salasu ghurafin. Nah, di mana baiti? Walaysa baitu? Karena dia Nah, sebelumnya ada harf jar. Nah, في بيتنا ثلاث غرف معنى العدد والمعدود يا أخي بين لنا آه العدد ثلاث وأين المعدود أين المعدود آه والمعدود غرف غرف نعم طيب هنا المعدود هنا مذكر أو مؤنث المعدود هنا مذكر أو مؤنث المعدود ننظر إلى مفرد ننظر إلى مفرده غرف جمع أليس كذلك؟ بلى ما مفرد غرف؟ غرفة غرفة إذا إذا مؤنث ومذكر؟ مؤنث فالعدد لابد أن يكون مذكر, مذكر. نعم أحسنت استمر اثنان نعم استمر يا أخي استمر أنت ما ما زلت أنت سامع أنت نعم اثنان في الجامعة عشر حافلات نعم sekali lagi ya أخي في ال في الج... في الجامعة عشر حافلات نعم حافلات نعم هنا ال... ال... المعدود ما نوع المعدود مؤنث أو مذكر apa jenis al-ma'dudnya muannath atau mudzakkar muannath muannath sahih idzan al-adad mudzakkar طيب اقرا ثلاثه انت يا اسام اقرا ثلاثه ثلاثه واربعه ثلاثه في في هذه المدرسة ثماني مدرسات مدرسات نعم عيد طيب. ثلاثة في هذه المدرسة ثماني مدرسات صحيح مدرسات صح أحسنت ما نوع المعدود هنا يا أخي المعدود مؤنث مؤنث فالعدد لابد أن يكون مذكر مذكر أحسنت أربعة أربعة عباس له سبع بنات نعم أين المعدود وأين العدد المعدود بنات والعدد سبع جيد أحسنت طيب رضوان تفضل خمسة وستة خمسة في بيتنا تسع دجاجات نعم آه، أين المعدود يا أخ رضوان المعدود يعني دجاجات دجاجات صحيح نعم استمع ستة, ستة في الجامعة خمس كليات الأعداد يعني تسع آه، خمس آه، خمس والمعدود والمعدود كليات كليات نعم المعاني معاني الكلمات واضحة يا إخوان معاني واضح. الكلمات واضحة واضحة جدا جدا نعم جدا بالنسبة لك رضوان واضح بالنسبة للإخوة دجاجة دجاجات جمع من دجاجة دجاجة نعم ما دجاجة أيام بتينة أيام بتينة نعم آه، أيام جنتان أيام ديكون ديكون, ديكون صحيح نعم أين وصلنا سبعة وثمانية يا إخوان سبعة سبعة نعم أنت يا أخي اقرأ أنت مرة أخرى سبعة وثمانية سبعة في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات نعم هنا عندنا العدد عشر وأربع أين المعدود يا أخي المعدود طبيبات وممرضات أحسنت نعم استمر ثمانية ثمانية خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات نعم إذا أين هنا المعدود وأين هنا العدد المعدود أبناء والعدد ثلاثة نعم ما ما, ما نوع معدود أبناء ما نوعه apa jenisnya muzakkar atau muannats muzakkar muzakkar idan al adad muannas muannas sant ثم أربع أربع عدد نعم بنات بنات المعدود نعم لماذا على عدد مذكر يا أخي لماذا على عدد أربعة هنا مذكر المعدود مؤنث صحيح لأن المعدود مؤنث أحسنت يا أخي نعم ضيع يا إحسان و و10 تسعة لي خمسة إخوة وست أخوات نعم العدد خمسة نعم وستة و... والمعدود إخوة وأخوات نعم عندنا هنا المعدود مؤنث والمعدود المذكر نعم. أليس كذلك؟ بلد. أين المعدود المذكر؟ المعدود المذكر إخوة, إخوة. نعم أخو. المعدود المؤنث أخوات أخوات نعم اخوه المعدود المونث اخوات عشرة نعم في هذا الكتاب asyratu durusin. Nah, mungkin anta qara asyratu au asyaratu. Anda bisa baca sinnya sukun atau sinnya uh, fathah jika seandainya di belakangnya ada tamar buta. Hmm. Paham tum? Jika tidak ada tamar buta maka dibaca satu saja. Asyru. Asyru. Sinnya disukun. Nah. Tiap. Aina al-ma'dud ya akhi wa aina al-adad? Al-adad asyaratu والمعدود دروس نعم ما نوع آه، المعدود هنا نوعه مذكر مذكر فإذا العدد لابد أن يكون مؤنث أحسنت يا أخي نعم <clears throat> أحد عشر أنت يا أخي اقرأ أحد عشر واثنى عشر أحد عشر لنا أربعة أعمام وخمس كم أعمام أو أعمام أو أعمام di أعمام أعمام أربعة أعمام نعم نعم ل- آه أنت كنت غائب ها طيب أربعة أعمام لماذا أعمام لماذا مجرور يا إخوان لأنه الإضافة الإضاءة نعم لأن أعمام هنا مضاف إليه طيب إذا ما ما السبب يعني ما السبب في جعل في جعله مضاف apa sebabnya kita jadikan dia sebagai mudhaf ilaih karena dia tamyiz atau ma'dud untuk angka 3 sampai 10 nah al ma'dud untuk angka 3 sampai 10 kita jelaskan sekali lagi dia jamak majrur labud an yakuna jam'an majrur nah استمر يا اخي sekali lagi lana arba'atu لنا أربعة أعمام وخمس عمات نعم استمر 12 اثنا عشر في بلادي خمس جامعات نعم في بلدي المادة الأخرى في بلدي خمس جامعات ها sudah betul tadi yang pertama jamiatin nah, ini apa nah في بلادي خمس جامعات biladinya kembali salah lagi baladi <laughs> ngantuk sepertinya lawas lawas fi baladi khamsu jamiatin nah aina al adad ya ikhwan العدد خمس, وأين المعدود المعدود يا نعم أحسنت ثلاثة عشر وأربعة عشر إدوان ثلاثة عشر في ذلك الدرس درسي نعم. ثماني كلمات جديدة نعم أين العدد هنا العدد يعني الدرس آه، ثماني ثماني نعم آه، آه، المعدود يعني كلمات كلمات نعم أربعة عشر اقرأ أربعة عشر عندي ثلاث مجلات نعم العدد ثلاث ومعدود مجلات مجلات أحسنت يا أخي ما شاء الله طيب نفتح المجال Mustami'. للمستمع نعم Jadi para pendengar roja Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 Dan kita angkat penelponnya yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa umum di mana? Uh, dengan Ummu Ibrahim di Bekasi. Bekasi, baik. Nah, Uh, suara radionya dikecilkan sedikit ya, Um, atau dimatikan? Iya. Baik. silahkan. Fadal Ummu Ibrahim dari uh, Tamrin al awal Ummu Ibrahim. Ya. Nah. Al-awwal fi baitina salatu guruf guruf. Baik, lalas. Kita mulai dari latihan kedua. Nah, lalas. Sekali lagi, Ummu Ibrahim fi baitina fi baitina salatu gurufin. Baik. Uh, eh, terjemahkan Ummu Ibrahim. Di dalam mm, rumah kami uh, ada tiga kamar. Tiga kamar. Aynal adat wa ainal ma'dud? Al-adat uh, salasu. Nah. Wal ma'dud gurafin. غرف لماذا العدد مذكر Uh, لأن uh, لأنه لأن المعدود لأن معدود uh, مذكر uh, لأن معدود مؤنث مؤنث dari mana tahu muannas Ibu Ibrahim غرف uh, غرف مفرد mufradnya Ini adalah mufrad. Eh, nah, mufrad. Mufradnya ghurfatun. Nah, ghurfatun muannas. Nah. Baik, teruskan. Isnan. Isnan. Fil jami'ati asrun hafilatin. Sekali lagi Mbak Ibrahim, fil jami'ati fil jami'ati asru hafilatin. Hafilatin, lanya panjang. Hafilatin. Baik, hafilatin jamak daripada hasilatun. Hasilatun. Terjemahkan Umu. Uh, eh, di dalam kuliah, di dalam tempat kuliah ya. Nah, di dalam perguruan tinggi ini Kuliahan, apa? Nah. Eh, eh, perguruan tinggi. Nah. Um, ada sepuluh bis. Ada sepuluh bis. Ah, sant. Baik. Hmm. Satu lagi Umu, Sarasa. Sarasa. Fi hadhil madrasati samani eh samaniun. Lah betul. Samani, samani, ya, samani. Samani, hmm. betul. Iya fi iya, hadhihi madrasati tamani madrasati madrasati. Nah, terjemahkan umum kalau begitu. Di dalam Nah, sebelum sebelumnya samani mudarrisatin bukan madrasatin. Oh, samani iya. mudarrisatin. Nah. Ah. Hmm. Fi hadhihi madrasati samani mudarrisatin. Nah, terjemahkan umum. Di dalam sekolah ini ada delapan guru. Nah, kalau kita baca madrasatin tadi berarti ada delapan sekolah lagi dalamnya. Nah. Baik, syukur sama Ibrahim. Jazakallah khair. Ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Ibrahim pada pendengar roja Anda bisa menghubungi di telepon 021 823 6543. Ya masih tamrin yang kedua nah. dari pelajaran yang ke-20. Anda bisa melanjutkan Nomor nomor yang tersisa di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ukasya. Di Bekasi ya? Di, di Cikarang. Oh, Cikarang. Baik. Nah, fadal Ummu Ukasya. Nomor 3 sampai 5. Nah, tafadhali. Laisa nomor 4. Eh, sahih, arba'ah, sahih, hasan. Sahih, arba'ah. Nah, laisa arba'ah. Abbasin lahu sab'u banatin. Nah, sekali lagi Ummu Abba Abbas Abbasun atau Abbasin Abbasin Limada, limada majrur umum? Um, ada harap rujar sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada, Oh, Abbasun. Nah, Abbasun, nah. Abbasun lahu sab'u banatin. Nah. Abbas memiliki tujuh anak perempuan. Baik. Di sini mana al-adad wa ainal ma'dud Ummu Ukasha? العددين سبع hmm. banatin banatin بناتين al العدد muzakkar kenapa adatnya eh, muzakkar di sini karena ma'dudnya muannas sahih nah aina ma'dudnya tadi ma'dudnya banatin sahih nah istamir khamsah khamsah fi baitina tis'u dajajatin nah terjem di, di rumahku ada tujuh uh, ayam betina. Nah, di rumah kami ada tujuh atau sembilan umum? Oh sembilan. Sembilan. Nah. Sembilan ayam betina. Baik, sant. Sita. Sita. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Sekali lagi umum Kasha. Fil, jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Nah, aina al-adad wa aina al-ma'dud? العدد خمسون ومعدود كليات طيب أحسنت شكرا أمو جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar ujian yang lain di 8236543. Masih ada uh, nomor-nomor yang tersisa untuk dijawab. Baik, kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Umu di mana? dengan Ummu Hafsah Di mana? di Karawang. Taif. Nah, masya Allah Karawang. Jelas Ummu Hafsa di Karawang. Uh, eh, jelas suaranya. Nomor berapa ya? Taib. Nomor berapa sih? Sabah. nah, Sabah. Fil Mustafa ashru Tobi Batin wa arba'u mumarridatin. Nah. Di dalam eh di rumah sakit nah. ada 10 perawat, eh 10 dokter dan Tujuh perawat. Tujuh atau empat umum? Eh, empat perawat. Nah. Ma'ainal eh, ma'adud wa ainal adat sini umum? Uh, eh, ma'adudnya Tobi Batin. Dengan? Dengan Mumaridati. Sahih. Wa ainal al-adad? Uh, eh, Ashru wa, wa ar sahih. Nah. Istamir. Thamania? Thamania. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Nah um, Khalid memiliki tiga anak laki-laki dan empat anak perempuan. Nah, sahih. Nah, di sini salah satu. Kenapa al adatnya muannas? Salah satu umum. Salah satu uh, eh, hmm. abnai. Uh, abnai. Abnai. abnai. Eh, um, nah. Muzakar. Muzakar. Nah. Lalu arba'u kenapa dia muzakar? Uh, arba'u arba'u zanatin muannas. Nah, apa yang muannas? Al ma'dudnya atau al adatnya? Uh, bintun ya. Nah, banatun nah. Al, al ma'dudnya nah. Nah, satu lagi umum, Tisa'ah tis'ah li satu ikhwatin wasat wasittu akhawatin. Sekali lagi wasittu wasittu akhawatin. Nah. Ya, eh, akhwatin eh, punya anak. Saya punya, punya. Saya punya uh, lima saudara laki-laki nah. dan enam saudara perempuan. Sahih. Taib. Syukran Umu. Jazakillah khair. Syukran. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Tapi untuk kesempatan selanjutnya kita berikan bagi untuk pendengar ikhwan, ikhwan nah, ya bagi pendengar ikhwan yang ingin uh, mencoba berinteraktif Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Dan untuk pendengar Ahwat harap dipending sementara. Nah. Tapi kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan, tafadhol. Baik, dengan siapa di mana? Uh, eh, mau Akmal, maaf nih Pak Ustaz. Tidak, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan. Bisa masuk soalnya. Baik, labas, labas. Silakan Umar Akmal. Dibaca nomor 10 sampai 12, Asyara sampai Isna Asyar. Asyara, nah. Isna Asyar. Fi hadzal kitabi asyaratu durusu. Ah, sekali lagi Umu Akmal, asyaratu. Fi hadzal kitabi asyaratu durusun. Durusin. Durusin. Nah, al-ma'dudnya ingat jamak majrur. Iya. Nah. Al-Ma'dud durusin. Nah, tuh. Al-Adat asyaratu. Asyaratu. Terjemahkan dulu, Mu. Fi hadzal kitabi di dalam kitab di kitab ini nah. ada 10 pelajaran. Sahih. Nah. Istamir. Ahada asyar. Ahada asyar. Lana arba'atu a'mamin wa hamsu ammatin. Baik. Terjemahkan, terjem. Lana Lana. Nah di sini artinya nahnu. Nah kami. Nah berarti lana milik. Milik. Milik kami. Milik kami nah, ada empat. Nah saya atau kami memiliki. Kami memiliki empat paman. Enam. Dan lima paman perempuan ya. Bibi. Nah, oh, bibi nah tidak ada paman Nah, dan bibi laki-laki yang. Paman dan bibi enam. Paman dan bibi. Sahih. Nah. Saya mau akmal dua nomor saja Umar akmal ya. Iya. Nah, sisanya kita berikan ke ini ke eh, ikhwan yang nanti setelah lebaran. Nah, yeah. syukur maaf maaf. Nah, maaf ya, baru bisa masuk. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada akmal. Dan masih ada nomor yang tersisa bagi uh, pendengar Ikhwan Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543 Di 021 823 6543 kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Dengan siapa di mana? Abu Hilmi di Cikampek Baik. Abu siapa? Hilmi. Abu, Abu Hilmi. Kaifa halak Abu Hilmi? Alhamdulillah nah, Baik. Di Cikampek Abu Hilmi antum? Naam. Masya Allah. Jelas di sana? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Baik. Nah, silakan Abu Hilmi. Isna Ashar. Isna Ashar. Nah. Di baladi khamsu jami'atin. Sekali lagi kalimat jami'at ini diubah. khamsu khamsu jami'atin. Sahih. Nah, terjem di negara saya ada lima jami'ah. Lima. eh, perguruan tinggi. Sahih. Nah, aina al-adat wa aina al-ma'dud Abu Hilmi? Al-adat eh, khamsu wal ma'dud jam- jami'atin. جامعات صحيح نعم استمر ثلاثة عشر Eh, Tata asar. Fi hadal darsi samani kalimatin jadidatin. nah Abu Hilmi antum cetakan lama cetakan baru Eh, yang lama Ustaz. ah, في هذا berarti antum Oh, ya. Oh, ada iya. di sini fi dalik, fi dzalika. <clears throat> Fi hadal Ustaz. Ah, ya, taib, sahih, betul antum fi hadal Nah. Hmm. Sekali lagi Abu Hilmi fi fi hadal darsi samani kalimatin jadidatin. Naam, ad-darsi mengapa dia majrur? Abu Hilmi. Uh, eh, ada kata ada ada huruf majrur Ustaz. Ada harful jar di fi. Nah, harf harful jar fi membuat dalika jadi majrur. Adapun adarsi ad-darsi majrur karena dia badal. Eh, mudafun ilaih. Bukan, badal dari kalimat dalika. Zalika. Nah, طيب لا بس استمر. Eh, arba'ul isrun. أرب... أربعة عشر A- Arba'ata asar. نعم Indi salatu eh, apa Ustaz? نعم Indi salatu majallatin. مجلات Indi salatu majallatin. طيب شكرا أبو هلمي جزاك الله خير بارك الله فيكم Assalamualaikum. Baik, jazakallah khair kepada Abu Hilmi di Cikampek. Baik, kita masuk ke At-Tamrin Al-Farith. Nah, At-Tamrin Al-Farith sudah kita selesaikan. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Farith dan At-Tamrin Al-Farith ini kita berikan semuanya untuk pendengar ya, kawan. Tidak masa masa di ini, Ikhwan ya, kawan di studio tidak masalah insyaallah kan? Nah, kasih muskilah. Kita serahkan semuanya At-Tamrin Al-Farith ini eh, mudah-mudahan selesai untuk ikhwan dan akhwat di rumah. Nah, tafadhol. Eh, bagi para pendengar Anda bisa menghubungi di line telepon 6543 untuk menjawab pertanyaan yang ada pada tamrin yang ketiga. Sebelumnya sepertinya perlu dijelaskan dulu bagaimana penjelasannya di sini. tamrin asalis eh, perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan atau musta'malan al-adad al-mazkur baina qusain. Ajib anil as'ilah. Jawablah dari soal-soal al-atiyah berikut musta'milan dengan menggunakan al-adat al-madhkur dengan menggunakan apa? bilangan yang disebutkan baina kausain antara dua kurung qaus itu kurung qausain ini dua kurung kita berikan contoh tidak apa-apa nomor satu kita jadikan sebagai contoh di sini soalnya kam akhan laka kam akhan laka bisa dua kemungkinan bisa kam akhan laka la nah terserah antum pilih mana kam akhan laka nah taib ikra apa ya syekh rekam wahid wahid kam akhan laka nah di sini ada angka berapa Ridwan uh, sab uh, nah bagaimana jawabannya kam akhan laka li akhun uh, li sita li sita tu ikhwatin li sittatu إخوة ikhwatin. Naam, li sittatu إخوة ikhwatin. Sahih. Limadha sittatu li- walaysa sittu ya akhi? لأن العدد يعني مؤنث Al al al-ma'dud muannath. المعدود Muannath? مؤنث Akhun mu- muannath? لا مذكر أستاذ <laughs> نعم أحسنت المعدود مذكر نعم إذا العدد مؤنث نعم أنت نؤاس يا Ta'ban. تابعت لا بس أحسنت أخي ini contohnya tadi li sittatu ikhwatin sahih نعم أحسنت يا أخي طيب uh, mudah-mudahan bisa difahami bentuk pertanyaan atau soalnya nah. dan Anda insya Allah dapat dengan mudah menjawab. Nah. Anda bisa berhubungan pada pendengar Roja di line telepon 021 823 6543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lah, Mas. Dengan eh, siapa di mana? Dengan Umi Iksan. Oh iya, Masya di Keranggan ya? Iya, aku Baik. masuk soalnya. Baik, lah, Silakan Umi Iksan. Baik, lah, Silakan dibaca nomor 2. Nah, Isnan. Eh, Isnan. Nah. Kam ukhtal laka? Nah. Li samani akhwatin. Angkanya berapa, Ummu Isa? Eh, Angka dalam kurungnya berapa? Salah, salasa. Angka dalam eh, kurung di eh, belakang? Oh, oh khomsa. Khomsa, nah. Iya. Sekali lagi jawabannya. Li? Li homsa akhwatin. Li khomsatu atau homsu atau berapa ini? Li khom khomsu نعم akhwatin. لي خمس أخوات صحيح أحسنت ثلاثة Kam bakaratan fil hukuli. في ال Kam bakaratan fil hukuli. في الحقل Fil hakli. نعم Hakli. آه، ما معنى الحقل يا إخوان Kebun. كبو ladang نعم Ladang. الحقل ladang نعم Fil hakli ada berapa Asharu. angkanya Ashru Bakoratin, Sahih. Asyru bakoratin, Sahih. Ahsan. Taib cukup umuh. Eh, Bisa. Nah, dua sahih. Nah. Dulu, ya, tafadhal. Al-Baqarah 60 ayat nah. ya ada kan isna ta'asyarata aina. Nah. Nah, ini nah ini isra, isna ta kan 12 ya. Asyarata ini kok fathah gitu loh. Isnata asyrata kenapa mu? Asyrata ainan, aina. Itna. Iya. Terus ada di al kafi 25 salah samiatin. Pertanyaannya di mana? Asnata asyrata ain ini di mana uh, pertanyaannya? Pertanyaannya saat ini kan uh, fathah ya asyrata. Oh, so, nah. Uh, uh. Nah, terus ada ainannya ya. Oh, ainan. nah, nah, terus, nah. Uh, yang al kafi 25 salah samiatin. Ini kan majrur juga, Ustaz. Salasu? Salasa, ini salasa bukan salasa. Salasu miatin. Salasa. salasu bukan salah satu salah satu salah satu pakai ya, tamar butuh enggak ada di itunya salah satu oh nah salah satu miatin taib taib nah nah nah sementara nah. kita belajar tiga sampai sepuluh kan harus jamak majelis nah, hmm. ya ini juga nah. ini Ya, nah. penjelasannya Baik, baik, baik. pertanyaan ini ini akan menarik kita untuk membahas bab eh, ada ada agak cukup. berat iya. Nah, tapi jawaban singkatnya begini. <clears throat> untuk 11 sampai 99 ya, ikhwan. Al-ma'adudnya itu kebalikan daripada al-ma'adud 3 sampai 10. Iya. Ana ulang. Al-ma'adud untuk 11 sampai 99 itu kebalikan daripada al-ma'adud untuk 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 ma'adudnya bagaimana tadi? Berlawanan. Jamak majrur. Iya, jamak majrur. Jamak majrur. Lalu bagaimana kalau kebalikan daripada jamak majrur? Mufrad mansub. Iya. Berarti ifna ifnata asyrata ainan. Kenapa ainan? Dia mufrad karena dia. Ma'adudnya uh, al adadnya berapa tadi? 12. 12 ifnata asyrata aina. Ainan. Mufrad mansub. Nah. Tunggal iya. dan fathah. Nah. Lalu yang kedua? Yang kedua. Salasa mi'ah. Nah. Mi'ah itu. Ah, mi'ah. Itu ah, mi'ah bukan bukan al bukan bukan al ma'dud, itu masih al adat. Salasa mi'ah itu dua itu satu satu kata itu. 300 itu masih masih al al, al adat. Nah, al ma'dudnya yang disebutkan setelah itu apa? Nah, jadi bukan mi'ah itu bukan ma'adudnya, ala adatnya. Salasu, salasa mi'ah. Lalu kenapa dia salasu, bisa salasi, bisa salasu? Tergantung di mana posisinya. <coughs> Tergantung di mana. Posisi dan ini tidak mungkin dijelaskan saat ini. Mudah-mudahan ya. nanti insya Allah kita jelaskan pada uh, waktu dan kesempatan yang lain ya. insyaallah. Dan saya ringkas mudah-mudahan bisa difahami. Nah. Bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Kita angkat selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Nah. Umum Umair di Cilegon. Hai, silakan Umu Umair, nomor 4 dan 5 Arba'a dengan Khamsa. Nah. Am talibatan jadidatan fi hadzal fasli Naam sekali lagi Ummu Ummu Umair, kam talibatan jadidatan fi hadzal fasli Ada hadanya di situ Eh sahih nah, nah. diciptakan lama ada hada nah Jawabannya fi hadzal fasli tis'u talibatin jadidatin. Naam, tis'u talibatin jadidatin. jududin. Oh, Ja, naam, jamak daripada jadidatun untuk untuk untuk akil jududin, judud. nah, oke. Sekali lagi Fi umum. hadzal fa- fi hadzal fasli talibatin jududin. Nah, fi hadzal fasli berapa angkanya? في هذا الفصل تسع طالبات جدد Sahih. Nah, khamsah خمسة كم طبيبة في في مستشفى الولادة wiladati آه، كم ط- كم طبيبة في مستشفى الولادة Nah, في في مستشفى الولادة ثماني طبيبات sahih. Thamani tabibati. Nah, tayyib syukran ummu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu Mer. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Masih ada tersisa beberapa nomor yang bisa Anda jawab di tamrin yang ketiga, pelajaran yang ke-20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, baik. Dengan siapa di mana Bapak? wabarakatuh. Indra Ustaz, di Ciledug Ustaz. Ciledug ya. Nah, كيف حالك يا إندرا؟ Alhamdulillah khair Ustaz. طيب نعم تفضل يا إندرا رقم ستة Ah, Nah, Ustaz. Eh, Hasan Ustaz mau nanya dulu Ustaz. Oh ya silakan. Nah, tafadhal. Eh, Nomor-nomor tadi eh, talibatin jududin Ustaz ya. Naam, sahih. Eh, tapi kayak di nomor 13 di atas tuh kok sama nih kuliatin jadi dari tetap dari nah. apa kenapa di situ? Nah, antum antum lihat di sini al-ma'dudnya apa di sini, akhi? Kalimat eh. kuliyatin. Apa beda antara kuliyatin dengan talibatin? Antum lihat talibatin apa arti makna talibatin? Talibat. Talibat. Uh, Murid uh, mahasiswi, siswa, siswi perempuan. Iya. Ini orang, ini orang kan akhi ya? Ini orang. Yeah. Kalau kuliyatin itu apa artinya? Kuliyatin. Kuliah fakultas. Uh, fakultas. Fakultas. Fakultas. Oh, itu iya. benda mati. Oh. Nah, maka sifat ja, jama ghair akil sifatnya muannats. Adapun oh. al-akil maka sifatnya harus sifat untuk akil, judud. Faham tak ya, ya. Eh, kenapa enggak uh, eh, jadi bentuk jamaknya jadi datin itu dengan uh, apa tunggalnya antara mudzakkar sama jamaknya muanas itu sama tuh. Un untuk goir akil sifatnya tetap tidak tidak tidak tidak tidak jadi jamak. Ya, goir akil tidak berakal. Nah, tidak berakal. Nah, jamak goir akil jamak daripada kata benda goir akil sifatnya tidak jamak, sifatnya perempuan jadinya muannas. Antum nah, berarti kan kuliyatin apa tadi? Jadidatin, ya kan? Ya, nah. Untuk mufrad kan? Nah, tapi ketika sifat untuk isim al-akil ya, nah, Ta talibatin jududin. Tidak boleh jadi jadidatin. Fahim tafi? Nah, nah, nah, taib. Ayat. Uh, nomor berapa, Ustaz? Sita. <coughs> kam kam hafilat kam hafilatan til jami'ati? Naam. <coughs> Eh, berapa angkanya situ? Til jami'ati sittatun eh, eh Naam. Sittun, ya, sittun hafilatin. Sittu hafilatin. Sittu hafilatin. <coughs> Naam, sahih. <coughs> Terus kan? Sabah. Sabah. Kam ibnan laka? Kam ibnan? Kam ibnan laka? Naam. Li arbaatun abna'in. Nah, arba'atu bukan tidak ditanwin. Eh. Arba'atu. Li arba'at arba'atu abna'in. Baik. Di mana arba'atu bukan arba'atun akh Indra? Arba'atu. Nah, kenapa bukan arba'atun? Antum masih ingat eh. kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih? Masih ingat tentang kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih? Eh, iya, mudhaf tidak boleh diberikan tanwin. Mudhaf tidak boleh diberikan tanwin. Adapun mudhafun ilaih dia majrur, bisa tanwin bisa juga kasrah saja. Nah, tayyib syukur ah Indra. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya. Jazakallah khair kepada Akh Indra dan kita masih berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 0218236543. Ya, silahkan Anda bisa menjawab pertanyaan yang tersisa pada tamrin yang ke-20 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Umu Asan Tasik. Taib. Siapa? Muasan, Taib. Umu Asan silakan Muasan. Tiga nomor tidak masalah Umu Asan ya delapan sembilan sepuluh enam samania tisa asyarah enam tafadhal umum wasan kan bintang langka enam dikeraskan lagi suaranya eh, umum wasan tidak terdengar kan bintang langka li kan kantan ah bintan bintun apa jamak daripada bintun banatin banatin ulang sekali lagi umum Tam bintan laka. Nah. Li sabatu ban. Sab'atu teruskan. Banatin. Nah, sab'atu banatin. Ma'adutnya sudah benar. Al adatnya diganti, jangan muannas tapi muzakkar. Sab'u banatin. Sab'u banatin. Nah, kenapa al adatnya muzakkar umum? Kenapa tidak muannas al adatnya? Angkanya? Nah, Ustaz, gimana? Kenapa angkanya sab'u bukan sab'atu? Apa sebabnya? Oh, karena bintan ini ah. Ma'adudnya sahih, ma'adudnya mu'annas, maka al-adatnya harus muzakkar. Harus muzakkar. Nah. teruskan umum. Tis'ah. Kam jami'atan fi balad fi baladin fi baladinka fi baladika. Fi baladika. Nah. Fi baladika. Nah, sekali lagi umum umum Hasan, Kam jami'atan fi baladika. Nah. Fi baladika. ha Ka di sini anta, berarti jawabannya? fi fi baladi? fi baladi nah fi baladi salatu jami'atin nah sahih salatu jami'atin nah terakhir asyarah kam banyak indaka nah indi indi eh, sama kita sama niatu eh, sama nu kita bin kutubin kenapa gak jadi sama nu umu uh, karena Eh, kita bayarnya mudakar. Mudakar, maka adatnya harus angkanya harus muannas. Muannas. Jadi samani itu muzakar atau muannas? Samani. Masih mudakar muasan? belum mu'anas. Samani itu muzakar. Tadi Umu bilang sa indi samani kutubin. Betul nah, begitu? Indi sama indi sama niatu kutubin. Sahih itu dia. Nah, indi sama niatu kutubin. Terima Syukran karena Hasan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada muasan. Tep, eh, sepertinya waktu sudah menunjukkan jam enam setengah sepuluh. Tep, masih ada salah satu di SMS, foto. Sebelumnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di uh, eh, SMS. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz, dari di nomor 7, Tamrin yang kedua Nah Fil mustasfa atau fil mustasfi Fil nah. mustasfa Nah, nah. di Pondok Gede Fil mustasfa Nah Fil mustasfa Nah, ya. pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Nana di Pondok Nah, Pak Nana pertanyaannya wajar karena sebelum ada al sebelum kalimat al mustashfa ada fi fi harfujar. Maka hmm. kenapa tidak fil mustasfi? Nah, ini namanya isim yang di belakangnya ada alif maksurah. Alif maksurah. Dia tidak dibaca tidak dibaca mustasfi. Karena huruf terakhirnya apa ya? Alif maksurah. Alif maksurah, bukan fa huruf terakhirnya. Nah. Nah, alif maksurah ini dia tidak berharokat. Tidak mungkin timbul fil mustasfa. Ya, apa bagaimana dia? Ini agak aneh. Sekali, ya, Nah, disikal. Nah, nah yang tidak tidak disebutkan harokatnya karena sikal. Nah, sahih. Tuh, dan insya Allah akan kita bahas tentang ya, nah, maksurahnya pada babnya. Nah. Ya, pada nanti sabar. Kemudian yang kedua, saat bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam belajar bahasa Arab sebab uh, saya merasa lemah dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, ya yang pertama tentu saja ini ini niatan yang cukup uh, cukup kuat tentu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan biasanya yang paling menunjang adalah ini lingkungan. Lingkungan. Ketika kita menemukan lingkungan itu semua semangat belajar ilmu, biasanya kita akan terbawa untuk belajar semangat untuk belajar ilmu. Tapi kalau lingkungannya rata-rata orang malas, ikut malas biasanya. Nah, tapi tentu tidak tidak semua kasus begitu. Ada orang yang di lingkungannya semua tidak begitu memperhatikan dalam masalah ilmu, tapi dia sendiri perhatian. Ini satu hal yang memang bisa terjadi begitu. Nah, malas mungkin bisa berarti mungkin bisa jadi mungkin dia menemukan uh, metode pembelajaran yang kurang tepat sehingga jadi malas. Metode pembelajaran terlalu terlalu berat bagi dia mungkin atau dia belum waktunya sudah harus belajar nahwu wasarf misalnya. Ini memberatkan dan itu biasanya nanti membuat orang jadi jadi putus asa biasanya. Wah, oh, ini susah sekali ternyata nahwu wasarf ini. Akhirnya dia bilang bahasa Arab ini yang paling susah. Maka dia tinggalkan akhirnya. Bisa jadi beberapa hal uh, sebab tadi. Wallahu a'lam. Salah satu penyebabnya kemampuan pengajarnya sudah. Ya? Terkadang nah, sesuatu yang mudah tapi ketika Iya, tidak semua orang itu tidak semua orang punya kemampuan untuk menyampaikan pelajaran bahasa Arab <laughs> yang cukup iya. menarik nah. Sehingga menjadi kesulitan bagi yang sahih, uh, sahih, belajarnya. Nah, nah. Tapi semoga diberikan kemudahan bagi penanya yang uh, bertanya di sini tidak disebutkan namanya. Nah. Afwan uh, berkenaan dengan pertanyaan tadi saat, mungkin bisa diulangi kembali bukan sifat mengikuti mausuf? Nah. Fil fasli khamsu talibatin jadidatin. Dari Samsul di Bogor. Nah, seperti anak katakan, anak katakan tadi ya, kawan. Memang si, si kaidahnya ada sifat nah. sifat Sifat itu pasti mengikuti benda yang di ini pertama. Nah, tapi ketika kita temukan bahwa al-mausufnya itu e, jamak al-akil atau jamak ghair akil, maka sifatnya mengikuti al-mausuf. Iya. Sifatnya mengikuti yang disifati. Al-mausufnya jika al-mausufnya adalah isim al-aqil maka e, isim jamak eh, isim jamak Aqil maka sifatnya harus mengikuti jama' karena dia al-aqil. Seperti kalimat taribahun, ini al-aqil. Maksudnya dia nah kata mana yang berakal? Ya? Nah, siswi, orang, manusia. Maka kita katakan ini istilahnya al-aqil. Maka kalau kita jadikan jama' apa? Talibat. Talibatun. Lalu bagaimana kita akan eh, berikan sifat untuk talibatun di sini? Jududun. Talibatun jududun. Jududun. Kenapa jududun? Karena dia berakal. Uh, jama, jama, jama. al-akil. Tadi kalau jama, ghair akil maka sifatnya maka sifatnya muannats. Sifatnya mufrad muannats, tidak jama. Tapi mufrad muannats. Muannats. Nah, baik. Demikian. Nah, ini penjelasan singkat saja sudah kita jelaskan pada pertemuan. Nah, wallahu a'lam. Tapi uh, Alhamdulillah baru saja kita membaca Ad-Dars Al-Ishrun dan masih ada beberapa latihan yang belum kita baca, tidak apa-apa. Insya Allah kita akan baca pada uh, pertemuan yang akan datang. Jika ada kesalahan maka tolong dibukakan pintu maaf dan saya menarik semua perkataan yang saya salah. Saya tutup. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.